128. Mengapa? Saya baca dulu tafsirnya beberapa versi, hadis-hadis pendukung dan juga buku-buku sejarah. Maka tiga bulan saya garap tulisan, lukisan kaligrafi itu, air mata tak berhenti mengalir. Mana ayat itu? Surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini menggambarkan tiga karakter utama Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari jenismu sendiri, dari jenis manusia. Dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia bukan superhuman, bukan Superman, apalagi kalau di Jawa Superman kali. Dia adalah jenis manusia biasa. Kalau dia jenis manusia biasa, apa keutamaannya? Azizun alaihi ma'anittum. Dia bisa merasakan dengan payah apa yang menjadi derita kalian. Kemampuannya berempati. Kemampuan betul-betul merasakan derita orang lain. Bagaimana mendengar teriakan para budak yang disiksa, bagaimana menyaksikan nasib para yatim yang terlantar, bagaimana menyaksikan nasib perempuan yang dihina martabatnya. Harisun alaikum. Karena itu dia sangat ingin melakukan perbaikan. Meskipun harus menanggung berbagai resiko. Berdakwah ke Taif dilempari batu, dia hendak dibunuh, dia terusir, dia dituding gila, tidak peduli. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap sesama orang beriman sangat besar cinta kasihnya. Sebagai kepala negara tidak menikmati tidur yang nyaman di malam hari. Karena lewat tengah malam beliau bangun, berdiri dalam solat yang panjang, menahan rasa kantuk dan gigilan malam-malam musim dingin Kalaupun kaki terluka sehabis perang, beliau sholat berjinjit sehingga di pagi hari betisnya membengkak. Semua itu dengan berat dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya doa-doa terkabul. Dan ketika sudah dalam posisi doanya dikabulkan, yang beliau ucapkan dalam doa bukan kepentingan anak cucunya sendiri, tapi dengan lirih beliau berdoa, "Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku." azizun alaihi itu, Dia merasakan dengan payah apa yang menjadi derita orang lain. Derita peradaban, kaum budak, orang-orang miskin yang, ter, yang tertindas, para perempuan yang terhina, anak yatim yang terabaikan. Karakter empati. Harisun alaikum sangat ingin dia melakukan perbaikan. Karakter reform. Dia berani berinisiatif, siap menanggung resiko, tabah menghadapi himpitan-himpitan. Bil mukmini raufur rahim. Karakter cinta yang kuat sehingga semua hidupnya didedikasikan pada untuk kecintaannya kepada umat manusia. Tapi sayang, dia yang begitu mulia, yang bahkan Allah dan para malaikat bersalawat memuji dia, yang bahkan alam semesta begitu hormat terhadap dia. Sampai-sampai ketika dia berada di Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Uthman terjadi gempa, goncang, dia cukup menghentakkan kakinya. Ya Uhud, alaikan Nabi. Hai Uhud, di atasmu ada Nabi, wasiddiq, wasyahidain, dan Abu Bakar Siddiq dan dua orang yang bakal mati syahid. Uskut, diamlah engkau Uhud goncangan gunung pun berhenti. Dia yang begitu dahsyat kemuliaannya, dia yang dimuliakan oleh Allah dan para malaikat, dia yang alam pun menaruh hormat. Tapi sayang banyak karya-karya beliau, banyak perilaku beliau yang justru disalahpahami. Di antara yang sering mendapat kesalahpahaman luas yang sering menyebabkan beliau seakan-akan menjadi dagelan, menjadi lelucon adalah ketika beliau melakukan poligami. Maka siang ini dalam rangka peringatan Maulid saya masukkan poligami Rasulullah sebagai pembahasan sebagai sebuah kasus fikih berdimensi historis dan kultural. Ibu-ibu tenang aja, nggak usah deg-degan. bu itu. Ini kita belajar kasus fikihnya. Saudara sekalian, kita lihat latar belakang. Bagaimana orang zaman dulu hidup? Mereka berburu ke dalam hutan. Mereka menggembalakan ternak di padang-padang rumput yang luas. Kalau di Arab, di gurun-gurun pasir yang gersang. Mereka berladang dengan ladang berpindah mereka berdagang melintasi gurun pasir, mengarungi lautan luas atau berperang. Itulah hidup orang zaman dulu. Dan semua itu adalah bentuk kehidupan yang menuntut kekuatan fisik. Belum ada mesin produksi, belum ada mesin transportasi. Kekuatan fisik, kekuatan fisik, kekuatan fisik manusia. Itu yang jadi andalan. Pola hidup seperti itu adalah pola hidup yang semata-mata menuntut kekuatan fisik manusia. Dan yang kuat-kuat fisiknya adalah laki-laki. Orang Arab Quraisy misalnya yang tinggal di sekitar Makkah. Mereka kalau hanya hidup menggembalakan kambing dan ontak di gurun-gurun pasir, hidupnya akan terus subsisten. Hidup yang sekadar asal hidup. Kalau mereka mau makmur, lebih makmur tidak bisa menggembalakan ternak saja mereka harus berdagang ke negeri Yaman. Syukurnya waktu itu orang-orang Yaman sudah menjalin hubungan dagang dengan Asia Timur. Mereka berlayar sampai ke India, Cina dan Indonesia. Didatangkanlah produk-produk Cina, India, Indonesia ke Yaman. Di utara Bizantium, Romawi Timur yang selalu bermusuhan dengan kerajaan Sasanid Persia. Terus perang-perang-perang sampai perang mereka terekam dalam Quran surat Ar-Rum tapi dua negara yang saling bermusuhan justru saling berketergantungan secara ekonomi dan mereka berdagang melalui negeri Syam. Kedua wilayah inilah Yaman dan Syam, daerah tujuan orang Quraisy. Kalau mereka mau hidup lebih makmur, mereka tunggu musim. Ini garis 23,5 derajat lintang utara. Ketika lintasan matahari sampai di sini, Lalu lintasan matahari turun ke selatan, ke selatan, ke selatan, menjauhi Mekah. Mekah mengalami musim dingin. Di saat menjelang musim dingin, orang Quraisy akan pergi ke arah selatan. Menuju Yaman, daerah yang lebih dekat dengan matahari. Daerah yang lebih hangat. Tapi kalau lintasan matahari mendekati titik balik lintang utara itu, Mekah menjadi sangat panas tahun 91 saat kami wukuf di Arafah saat itu saat itu pula secara meteorologis lintasan matahari sedang melintas di atas Arafah seorang kawan yang bawa termometer tunjukkan 56 derajat celcius di dalam tenda dan tenda kami ber AC waktu itu panas sekali maka di saat sangat panas orang Quraisy akan pergi ke utara ke negeri Syam, mencari daerah yang lebih sejuk. Tahun 94 saya jumpa seorang kakek-kakek tua di Mekah. Saya tanya, kek pernah nggak ke negeri Syam? Naik onta seperti yang digambarkan dalam buku-buku sejarah. Pernah. Kapan? Sebelum terbentuknya negara kerajaan Saudi Arabia. Dan itu berarti tahun 1924. Betul naik onta? Iyalah, sebelum itu belum ada mobil. Berapa lama kakek naik ontak dari Mekah ke negeri Syam. 61 hari. Jadi dua bulan siang mengarungi gurun pasir. Panas kena badai musim panas, dingin kena badai musim dingin yang sangat menyakitkan. Belum lagi kalau ada hadangan, perampokan, mereka harus berperang. Sampai di Syam tinggal sebulan, pulang dua bulan, sudah lima bulan. Begitu juga kiaman, dua bulan, sebulan, dua bulan. Dalam setahun, hidup mereka 10 bulan di perjalanan. Ini yang digambarkan li'ila fi Quraisyin. Perhatikanlah tradisi hidup orang Quraisy. Ila fihim rihlah. Tradisi mereka rihlah, traveling, asyita wasaif di musim dingin dan di musim panas. Tapi perjalanan perjalanan dagang yang demikian itu adalah perjalanan yang berat. Menuntut kekuatan fisik, tidak bisa digantikan dengan mesin. Dan lagi-lagi kehidupan seperti itu, seperti juga di seluruh dunia, adalah kehidupan yang menuntut laki-laki untuk lebih berperang. Yang kuat fisiknya laki-laki. Yang bisa berperang laki-laki. Yang bisa berlayar mengarungi samudra dengan kapal kecil laki-laki. Nah, akibatnya laki-laki pula yang banyak terbunuh terbunuh dalam perang, terbunuh oleh wabah penyakit, terbunuh oleh kecelakaan. Ketika laki-laki terbunuh, tersisalah jumlah perempuan yang banyak. Para perempuan, kondisi waktu itu tidak memungkinkan mereka aktif secara ekonomi. Perempuan adalah perempuan yang bergantung hidupnya pada laki-laki. Mereka berharap untuk diperistri lagi, berharap untuk diperistri lagi. Saat yang bersamaan si laki-laki yang kehilangan kehilangan teman laki-lakinya, harus bikin anak laki-laki lagi untuk memperkuat armada dagangnya. Jadi Arab itu hidup dalam kabilah, suku. Kalau mereka mengembara dagang, dipimpin oleh kakek yang paling tua, anak-anaknya bisa sampai 20 orang jadi kepala regu, lalu cucu-cucu menjadi kru. Tiap orang menunggangi satu onta bermuatan barang, kiri kanan onta-onta bermuatan barang diikat ke onta yang ditunggangi. Jadi satu orang pegang tiga unta, Kalau satu kakek, anak, cucu, satu rombongan bisa 150 ekor unta, Dan itu satu keluarga. Kalau dihadang perampok mereka perang, terbunuh, maka mereka kekurangan laki-laki. Mereka harus bikin anak laki-laki lagi untuk memperkuat suku mereka, armada dagang dan perang mereka. Saat yang bersamaan, perempuan-perempuan yang tinggal mati juga memerlukan suami yang akan menopang kehidupannya. Karena mereka tidak berkesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Itulah suasana patriarkis. Kehidupan yang mengedepankan kekuatan fisik laki-laki. Perempuan tidak punya kesempatan untuk berperan. Maka wajar dalam kondisi demikian terjadi poligami. Jadi poligami sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW awal abad ke-7 sebelum Islam diturunkan praktek poligami sudah merajalela di mana-mana sebagai buah dari keadaan kehidupan yang macam itu. Anak raja-raja Jawa selirnya banyak, raja-raja Cina, raja-raja India, Sumatera, Eropa, Afrika, semua Laki-laki yang berperang, laki-laki yang berdagang, laki-laki yang berburu, laki-laki yang berlayar, laki-laki yang terbunuh. Perempuan jumlahnya banyak. Mereka bergantung pada laki-laki. Dan si laki-laki harus bikin laki-laki lagi. Jadi poligami adalah produk dari suatu budaya yang patriarkis. Maka ketika rame-rame soal poligami saya ditanya, Pak Fidin sebenarnya gimana sih hubungan Islam dengan poligami? Tegas yang pertama saya jawab, poligami bukan bersumber dari ajaran Islam. Poligami itu adalah produk sebuah keadaan. Justru datangnya Islam belakangan untuk mengatur. Poligami itu adalah sebuah proses alami. Sebagaimana para animal behaviorist, para ahli perilaku binatang melihat Monyet-monyet jantan yang kuat dan besar selalu dikelilingi oleh para betina yang mengharapkan perlindungan dan sisa-sisa makanan. Karena para monyet jantan itu harus cari makan yang harus berkelahi dan mereka terbunuh menyisakan monyet betina dan mereka harus bikin laki-laki lagi. Jadi poligami dahulunya adalah sebuah proses yang wajar secara alami dan bukan bersumber dari ajaran Islam. Namun sesuatu yang tumbuh secara alami bisa jadi lama kelamaan mengalami distorsi, penyimpangan dan karena itu perlu dikoreksi. Awalnya karena musim dingin orang kedinginan minum minuman keras. Wajar alami. Tapi ternyata di luar musim dingin pun minuman keras dilakukan. Maka muncullah mabuk, terjadi kerusakan moral, terjadi perkelahian, terjadi berbagai perampokan. Ekses, berlebihan, perlu koreksi adalah wajar secara alami. Orang yang mau berdagang tidak punya modal, pinjam duit sama yang punya duit. Hasil keuntungannya dia berbagi, wajar secara alami. Tapi lama kelamaan terdistorsi, yang punya duit menikmati, baru uang dipinjamkan, untung belum muncul, sudah ditentukan tambahan yang harus dikembalikan. Jadilah riba. Maka yang miskin makin miskin. Adalah wajar dan alami orang yang sedang susah bersedia bekerja apa saja asal diberikan upah tapi lama-kelamaan upahnya digencet terus dan orang itu tidak punya pilihan lain kecuali menerima pekerjaan yang berat seberapa pun dia dibayar. Muncullah perbudakan. Semua itu proses yang wajar secara alami, tapi kemudian terdistorsi dan perlu koreksi. Poligami juga wajar secara alami, tapi begitu mengalami distorsi, dia perlu koreksi. Lalu datanglah Islam melakukan koreksi terhadap itu semua. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi merasakan sakit menyaksikan kaum perempuan diperlakukan seperti itu. Rata-rata orang Quraisy dulu istrinya 18 orang. Dan itu menyakitkan bagi Nabi karena perlakuan yang mereka terima tidak baik. Nabi mencari jalan keluar sampai akhirnya beliau sering keluar dari kota Makkah. 10 kilometer di luar kota ada gunung, di atasnya ada gua Hira. Kalau kita berada di Gua Hira, saya pernah ke sana, melihat ke bawah, 10 km ke bawah terlihat seluruh lembah Makkah. Seakan-akan Nabi berada di balkon menyaksikan sandiwara peradaban. Nabi memohon minta petunjuk untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang ada di masyarakat itu. Turunlah rangkaian ayat-ayat Quran. Begitu dapat petunjuk dari Allah, Nabi turun gunung Nabi tidak lagi dalam retret, Nabi tidak lagi dalam suluk, halwat dan uzlah. Nabi turun gunung melakukan reformasi, perombakan sosial, perbaikan sosial. Nah, jadi poligami bukan pasal dari jalan Islam, justru Islam datang belakangan mengaturnya. Bagaimana Islam mengatur poligami? Sebelumnya kita lihat secara umum ayat-ayat hukum dalam Quran ada yang bersifat qat'i, final. Ada ayat-ayat hukum dalam Quran yang bersifat ta'liki, kondisional. Jika kamu akan sholat, maka cucilah wajahmu dan tanganmu, artinya berwudu. Ketentuan berwudu, maka berwuduklah, Maka berwuduklah. Perintah itu bersarat jika kamu akan sholat. Tapi jika kamu akan sholat dan mau berwudhu kamunya dalam keadaan junub. Jika dalam keadaan junub, maka mandi junub. Ada perintah, mandi junublah. Mandi junublah. Berlaku jika kamu dalam keadaan junub dan akan sholat. Tapi jika kamu tidak junub, perintah mandi tidak perlu. Yang berlaku perintah wudhu. Perintah wudhu pun jika akan sholat. Jika tidak sholat, maka perintah wudhu tidak berlaku. Bagaimana kita tahu sebuah ketentuan hukum sifatnya ta'liki? Dari ayat itu, konstruksi ayatnya selalu ada kata-kata ida bersambung dengan fa atau in bersambung dengan fa. Di dalam ayat itu ada logika if then, if then, if jika maka, jika maka. Nah, perintah-perintah yang terkandung dalam maka bersyarat jika. Tapi ada ketentuan hukum dalam Quran yang tidak bersyarat. Contohnya tentang sholat. Tegakkan sholat. Mau hujan, mau panas, waktunya sholat ya sholat. Mau senang, mau susah, sholat. Mau kaya, mau miskin, sholat. Mau sehat, mau sakit, sholat. Sholat, sholat. Tidak ada. Sholatlah kamu jika lagi susah. Atau sholatlah kamu jika lagi senang. Perintah sholat tidak berkondisi, tidak bersyarat. Tapi ada ketentuan-ketentuan hukum dalam Quran yang bersyarat. Cermati dua perbedaan ini. Kita masuk ke topik poligaminya. Kalau saya tanya, mana ayat Quran yang mengatur tentang poligami? Umumnya orang akan berkata an ayat 3. Tapi cermati awal ayat itu ada huruf waw atof dan. Kalau suatu kalimat diawali dengan dan, apa artinya? Itu kalimat sambungan. Maka jangan pahami ayat itu secara eksklusif sendirian. Lihat ayat sebelumnya juga. Ternyata ayat sebelumnya ayat 2 juga berawal dengan dan berarti terkait dengan ayat 1. Maka kalau mahasiswa saya jawab pengaturan poligami di surat An-Nisa ayat 3, saya katakan salah. Minimal dia harus sebut An-Nisa ayat 1 sampai 3. Sebab itu tidak terpisah. Itu. Ketika dipisahkan akan muncul pemahaman yang konyol nantinya. Itu. Jangan dipisahkan. Ini kita lewati. Yang jelas An-Nisa ayat 1 sampai 3 turun setelah perang Uhud. Kita tahu yang mendirikan kota yang disebut Madinah itu itu adalah orang Yahudi. Dahulunya wilayah itu gurun pasir, banyak pohon korma. Datang tiga suku, tiga keluarga besar dari Jerusalem. Bani Kainoko, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini tiga keluarga Yahudi bukan keluarga, suku, tiga suku Yahudi dipimpin oleh pemimpin yang bernama Yathrib. Mereka lah yang pertama menghuni wilayah itu. Maka kota itu disebut Yathrib. Penemu pendirinya adalah Yahudi. Belakangan orang-orang Arab dari selatan, dari Yaman ikut bergabung sebagai minoritas. Lebih belakang lagi Rasulullah SAW dan umat Islam bergabung lebih minoritas lagi. Meskipun jadi pertanyaan, Kenapa nanti dalam kehidupan penataan kota Mak kota Yathrib Muhammad SAW dari kelompok yang paling minoritas justru yang terpilih sebagai kepala negara. Itu sesuatu yang menarik. Kajian politik yang lain nanti. Nah, jadi Muslim hijrah ke Yathrib. Minoritas. Posisi ekonomi, sosial masih lemah. Diserbu dalam perang Uhud. 8% dari pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi terbunuh. Kalau dari 900 sekian yang terbunuh 70 itu kan sekitar 8% itu. Ya itu. Nah, maka dengan terbunuh tersisalah janda dan anak yatim. Bayangkan kalau kita memimpin sebuah wilayah yang 8% dari penduduk itu, 8% dari keluarga di wilayah kita adalah tidak punya bapak, yatim. Itu masalah. Itu. Bayangkan 8% dari kepala keluarga mati. Bagaimana dengan yatim dan janda-jandanya itu? Kemana mereka mau minta tolong? Kepada masyarakat di luar muslim, Yahudi. Minta tolong sesama muslim sendiri. Sedikit jumlahnya, lemah ekonominya. Galau orang. Sampai waktu itu merasa sedih. Apa bisa mempertahankan Islam? Begini beratnya. Turunlah surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, takwalah kalian. Tetap takwa, tetap bergantung kepada Allah. Betul 8% dari dari teman-temanmu terbunuh. Tapi selama kau berpegang pada Allah, Selama kau berlindung kepada Allah, engkau akan tetap berjaya. Terus bertakwa. Jangan risau dengan banyaknya teman-temanmu yang terbunuh. Bahwa mereka terbunuh, bukankah kamu masih punya keluarga utuh? Allah menciptakan untukmu pasangan-pasangan hidup, keturunan laki perempuan yang banyak. Nah, dari anak laki-laki itu, kamu bisa bikin lagi kekuatan armada dagang dan pasukan perang. Oleh sebab itu, jangan down, jangan kecewa. Terus bertakwa. Meskipun kamu kalah, meskipun banyak yang mati, setidak-tidaknya kamu beruntung masih punya keluarga utuh, punya anak laki-laki, bisa bikin lagi kekuatan perang. Terus takwa. Tiba-tiba jadi ayat satu ini fokus concern concern utama fokus ayat satu adalah takwa takwa dua perintah takwa di satu ayat. Tiba-tiba di ayat kedua muncul perintah untuk menaruh perhatian pada anak yatim. Kalau betul kau bertakwa, kau bersyukur, masih punya keluarga utuh, kalau betul kau bertakwa, urus anak yatim itu. Buktikan takwamu dengan menaruh perhatian pada anak yatim. Kepada anak yatim berikan hak-hak mereka hak-hak waris yang mereka peroleh dari ayahnya atau hak-hak mereka sebagai yatim dari muslim yang lain. Sebab seorang yatim, seorang anak yatim adalah anak bagi muslim yang lain. Mereka berhak punya hak dari kita. Berikan pada mereka hak mereka. Buktikan takwamu dengan menaruh perhatian pada anak yatim. Buktikan syukurmu dengan menaruh perhatian pada anak yatim. Tapi kenyataannya susah kan? berbaik-baik sama anak yatim? Apa sebabnya kamu susah berbaik-baik sama anak yatim? Faktor utama yang jadi penghalang kita berbaik-baik pada anak yatim. Realitas bahwa anak yatim adalah anak orang lain. Posisinya sebagai anak orang lain. Itu yang sering menjadi penghambat. Yang tidak memotivasi kita untuk melindungi dia. Apalagi kalau kita punya istri yang cerewet. Kenapa sih? ngasih duit melulu sama anak itu. Ya, itu kan anak yatim, perlu kita bantu. Ya anak yatim tapi kan anak orang lain. Kenapa nggak urus saja anak sendiri? Nah, kita siapa yang tahan dicemberutin sama istri kan? Akhirnya kita pun jadi discourage. Menjadi tidak terlalu berani lagi ngasih-ngasih anak yatim. Padahal itu terkait dengan ketakwaan. Batal keberagamaan kamu. Kalau sampai ada anak yatim di sekitarmu yang teralaikan. Maka datanglah diturunkanlah ayat ketiga. Jika kamu khawatir tak bisa berbuat baik kepada anak yatim, khawatir tak bisa berbuat adil kepada anak yatim, karena kenyataannya anak yatim itu anak orang lain, maka kawinilah perempuan-perempuan itu, ibu-ibu mereka itu, supaya dengan ibunya menjadi istrimu, anaknya menjadi anakmu. Tetapi kamu kawini ibunya supaya kamu adil sama anaknya. Maka kamu pun harus adil pada ibunya. Fa in khiftum ala ta'dilu, tapi kalau kamu takut nggak bisa adil kepada ibunya, fawahidah, satu saja. Coba cermati terjemahan ayat 3 itu. Sebenarnya topik apa, fokus apa yang ditonjolkan oleh ayat itu? Yang ditonjolkan oleh ayat itu adalah kekhawatiran Allah kalau kamu menjadi orang yang tidak adil. Jadi fokusnya adalah keadilan. Jika kamu khawatir tidak bisa adil kepada anak yatim, jika kamu khawatir tidak bisa adil pada istri-istrimu, fokus utamanya adalah keadilan. Nah, saudara sekalian, inilah bedanya Islam dengan apa yang disebut agama lain. Islam selain mengatur hubungan manusia dengan Allah dan nilai tertinggi hubungan manusia dengan Allah adalah takwa. Islam juga mengatur hubungan antar manusia dan nilai tertinggi hubungan manusia adalah adil. Menariknya dua nilai utama ini dirangkai jadi satu ketentuan. Dilu huwa akrabu taqwa. Adillah kalian. Sebab adil sangat dekat pada ketakwaan. Kamu tidak akan dianggap takwa oleh Allah kalau tidak punya apresiasi, tidak punya pemihakan, tidak punya semangat perjuangan menegakkan keadilan. Biar rajin sholat tahajud, puasa Senin Kamis, tapi kalau sama sama mertua pelit dan judes, kamu tidak dianggap takwa oleh Allah. Tidak cukup. Oleh sebab itu jangan heran, kita lihat surat An-Nisa ayat 3. Ayat pertama, concern utamanya takwa. Takwa. Sampai dua kali. Ayat kedua, buktikan takwamu dengan peduli pada anak yatim. Ayat ketiga, bagaimana kalau kamu jadi tidak adil kepada anak yatim? Bagaimana pula kalau kamu tidak adil terhadap istrimu? Ayat ketiga, concernnya pada keadilan. Nah, Ringkas cerita. Bagaimana kita memahami ayat ketiga? Pertama, ketentuan-ketentuan hukum yang ada di ayat ketiga adalah ketentuan hukum yang sifatnya kondisional, bersyarat. Jika kamu takut nggak bisa adil kepada anak yatim karena itu anak-anak orang lain, kawini wanita-wanita itu para ibunya. Tapi kalau tanpa kalau kamu tidak terhalang berbuat adil, begitu dapat gajian langsung kasih anak yatim. Kita belum belum berikan jatah untuk anak yatim, istri kita pun memang sudah jadi pengurus yatim piatu, tidak terhalang. Maka karena tidak terhalang berbuat baik pada anak yatim, tidak perlu kamu mengawini ibunya. Tapi kalau kamu terhalang menolong anak yatim karena dia anak orang lain, apalagi istrimu suka melarang-larang ngasih duit sama anak yatim, kawinilah ibu-ibu mereka. Biar kapok sekalian istrimu. Supaya jangan menghalang-halangi suami nolong anak yatim. Tapi kalau istrimu tidak melarang dan kamu tidak ada rintangan, maka kamu tidak perlu kawini ibunya. Nah, ini ayat kondisional. Kalaupun kau kawini ibunya, kamu pun harus adil sama ibunya. Jika kamu nggak bisa adil, satu saja. Jelas ayat itu tidak memberikan perintah untuk poligami. Ayat itu pun tidak memberikan penganjuran untuk poligami. Ayat itu hanya menunjukkan poligami hanya salah satu opsi, salah satu pilihan yang bisa dilakukan untuk situasi darurat. Dan acuan utama tetap keadilan. Ini Quran. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat Quran, pertimbangan utama Anda melakukan poligami adalah kepentingan anak yatim. Tapi tanya kepada para pelaku poligami di kalangan Telkom, apa yang jadi pertimbangan utamanya? Betulkah anak yatim? atau dengan alasan ingin punya keturunan karena istri yang pertama nggak bisa ngasih anak atau karena demi janda yang terlantar atau karena ada bisnis ada rekanan janda yang sering bisnis ke sini, sering ketemu atau karena syahwat Quran, Bu, saya nggak nanya ibu, <laughs> ya. saya nanya bapak-bapak. Jadi Quran melihatkan poligami itu hanya dengan dasar pertimbangan anak yatim, tidak yang lain. Itu Quran. Nah sekarang kita lihat bagaimana poligami dalam praktek Rasulullah SAW. Nabi menikah umur 25, Nabi wafat umur 62 tahun lewat beberapa hari. Maka orang sering menyebut 63. Jadi kehidupan rumah tangga Nabi 37 tahun. Nabi menikah dengan Khadijah umur 25, Nabi umur 51, Khadijah wafat. Jadi selama berapa tahun Nabi monogami dengan Khadijah? Berapa? Coba lebih jelas berapa? 26. Berarti kalau Anda mau poligami, tunggu 26 tahun dulu perkawinan Anda itu yang sesuai dengan sunnah Rasul. Lalu Nabi jadi duda. Saat itulah dikepung mau dibunuh dan lari ke Madinah, ke Yathrib, hijrah. Ada pasangan suami istri yang karena masuk Islam, hijrah juga. Sayang di tengah jalan suaminya mati. Maka sampai ke Yathrib, jandanya yang sudah nenek-nenek sendirian. Sebagian ahli sejarah katakan 72 tahun, sebagian 65. Udah 65 tahun, udah janda, sendirian dalam hijrah pengungsian. Susah. Maka Nabi memperistrinya. Tak berapa lama kemudian datang lagi Abu Bakar. Ya Rasulullah, aku punya anak gadis yang lemah lembut dilamar oleh seorang pria tokoh muslim juga. Kalau kutolak rusak silaturahmi silaturahim kita. Tapi kalau kuterima laki-laki itu karakternya agak keras. Aku nggak tega. Anakku harus menjadi istri dari suami yang berkarakter keras. Dilema. Engkau saja deh kawini. Kalau kau kawini dia, selesai masalah dan Nabi tidak bisa menolak. Maaf, bukan karena perawannya Aisyah. Bukan. Kalau soal itu kenapa nggak dari awal Nabi cari yang gadis? Masalahnya sejak Nabi dakwah di Mekah, elit bangsawan Quraisy yang mendukung perjuangan Nabi, mempertaruhkan reputasi dan nama baiknya, mengorbankan segala pasil, uh, segala privilegenya adalah Abu Bakar. Ketika Nabi dikepung rumahnya. Nabi lolos mengetuk rumah Abu Bakar. Abu Bakar udah tua. Tengah malam terbangun rumah diketok. Buka pintu. Eh ada apa ya Rasulullah? Aku mau dibunuh. Aku harus melarikan diri. Apa kata Abu Bakar? Ayo ku temani. Bangun ngantuk. Badan udah tua. Teman mau dibunuh. Ayo ku temani. Dan dua jam di tengah malam mereka naik ke atas gunung Thor. Ketika sudah sampai di Yathrib, Muslim mau diserbu dalam perang Badar, Nabi bilang, "Kumpulkanlah harta di antara kalian sedapat-dapatnya." Abu Bakar serahkan seluruh harta. Loh, nanti untuk istri dan anakmu, apa yang tersisa? Cukuplah untuk istri dan anakku, ada Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat yang sangat setia, Seorang sahabat yang rela mempertaruhkan jabatan nama baiknya. Seorang sahabat yang rela mengorbankan jiwa raga dan hartanya. Seorang sahabat yang tidak pernah meragukan apapun yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang si sahabat setia itu di masa tuanya galau. Diterima lamaran, anak dapat suami yang keras. Nggak diterima lamaran, kepentingan umum, silaturahim rusak. Kawini saja. Rasul tidak bisa menolak. Dikawinilah Aisyah. Dan seterusnya Nabi kawin, kawin, kawin sampai umur 59 tahun jadi terjadinya proses poligami itu mulai kira-kira umur 57 sampai 59 dalam waktu 2 tahun Nabi tambah 9 istri. Dan ini kira-kira tahun ke-7 Hijriah. Tapi sejak tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah Nabi wafat, tidak ada lagi perkawinan dari Nabi. Apa sebab? Sebab antara tahun ke-7 sampai tahun ke-11 umat Islam, negara Madinah sudah mantap stabil. Tidak ada lagi keadaan darurat sosial. Nabi poligami di masa awal karena situasi-situasi perang. Tapi sejak tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-10, Nabi jadi kepala negara, situasi negara Madinah sudah stabil. Kalaupun banyak janda tua bisa difasilitasi dengan Baitul Mal. Sebelumnya Baitul Mal belum berdiri. Jadi poligami perkawinan itu pun bukan tanpa maksud. Ringkas cerita. 37 tahun masa berumah tangga Nabi. Hanya sekitar 5 tahun terakhir Nabi poligami. 32 tahunnya adalah monogami. Dan monogami itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang lumrah melakukan poligami. Jadi mesti kita harus baca ada sebuah pesan yang sedang Nabi teladankan untuk kita. Bukan tanpa maksud. Juga ketika Amrah bertanya, kenapa tidak kau kawini gadis-gadis Ansor yang terkenal cantik-cantik itu yang kau kawini gadis cuma Aisyah. Selebihnya janda-janda yang sudah menopause semua. Janda-janda tua semua. Kenapa enggak kawini yang gadis ya Rasulullah? Apalagi gadis-gadis Ansar Madinah cantik-cantik. Nabi katakan, gadis-gadis itu enggak akan tahan di madu. Sedangkan aku sudah punya beberapa istri. Kalaupun ku kawin mereka, mereka akan sakit. Dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan. Karena Nabi nggak mau dengan yang gadis, maka yang jadi sasaran adalah Ali yang masih muda, ganteng, dan sangat soleh. Ali ditawar-tawarin poligami. Nabi langsung kumpulkan para sahabat di masjid. Pidato. Nih ada orang nawar-nawarin Ali untuk poligami. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan. Sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan Ali kawin lagi. Kecuali Ali ceraikan dulu putriku itu, Fatimah. Baru dia boleh kawin dengan yang lain. Ketahuilah, Fatimah itu putriku, darah dagingku. Apa yang merisaukan Fatimah, merisaukan aku. Apa yang menyakiti Fatimah, menyakiti aku. Kira-kira berani nggak Ali kawin lagi? Mana berani dia nyakiti perasaan Rasulullah. Ini hadis sahih. Ada dalam Bukhari, Muslim, Turmusi, Ibn Majah. Tapi masalahnya ini hadis yang begitu kuat kesahihannya. Kenapa nggak nggak banyak muncul dalam dunia dakwah? Karena kebanyakan ustadznya laki-laki. daripada jadi bumerang, umpetin. Itu. Jadi menurut sunnah Rasul bahwa poligami menyakiti perasaan istri. Menyakiti perasaan orang tua si istri. Menyakiti perasaan teman-teman si istri. Kalau begitu, kalau Nabi tidak suka ahli poligami, kalau Nabi tidak mau menyakiti para perempuan, kenapa Nabi sendiri poligami? Situasinya, situasinya. Dan bagi Nabi, poligami bukan hal yang terkait langsung dengan ketakwaanmu. Bukan. Bukan. Pak Wahyudin, ente selamanya bakal dipanggil cuma ustad, Gak bakalan jadi kiai. Sebab untuk jadi kiai minimal dua istri. Bodoh amat. Gak ada urusan dengan ketakwaan. Kalaulah poligami itu sesuatu yang mulia. Mengapa Rasul tidak melakukannya sejak awal? Kenapa tidak sejak awal? Apalagi Rasul punya alasan-alasan yang sah. Nabi kawin umur 25, Khadijah wafat, Nabi umur 51. Berarti kan 26 tahun tuh masa rumah tangga. Kalau Khadijah kawin dengan Nabi umur 40 dan 26 tahun Khadijah 26 tahun kemudian Khadijah meninggal. Jadi Khadijah wafat umur berapa? Umur 66 udah nenek-nenek kan? Istri pertama 26 tahun Nabi monogami hanya dengan Khadijah. Dan Khadijah udah 66 tahun waktu wafatnya, udah nenek-nenek. Dan Khadijah tidak memberi anak laki-laki yang bisa menjadi besar. Lahir Qasim, meninggal waktu kecil. Lahir Ibrahim, wafat waktu kecil. Nabi tinggal di tengah masyarakat Arab yang paternalistik, yang sangat mengandalkan keturunan laki-laki. Sampai Khadijah menopause, sampai Khadijah nenek-nenek Nabi tidak kawin lagi. Hanya demi alasan ingin anak laki-laki. Padahal zaman sekarang orang Batak aja nggak punya anak laki-laki satan, Seakan mati obor dia. Dalam keturunan rumah tangganya. Nabi sah loh untuk berpoligami sejak awal. Khadijah nggak berkasih anak laki-laki. Soal adil, Nabi paling adil. Soal kebangsawanan, Nabi keturunan Quraisy. Jangan tanya lagi soal keberagamaannya. Tapi kenapa Nabi poligami hanya dalam kurun waktu dua atau tiga tahun saja. Dan itu saat perang, perang, perang, perang, perang, perang. Begitu situasi aman, meskipun banyak janda, Nabi tidak kawini. Karena sudah diatasi oleh baitul mal, nafkah mereka. Ketika ditanya kenapa tidak gadis, gadis itu gak tahan di madu. Dan aku tidak mau menyakitinya. Ketika Ali ditawarkan, tidak setuju. Kecuali Ali, ceraikan dulu putriku Fatimah. Jadi jelas sikap Rasul bahwa poligami itu tidak terkait langsung dengan nilai kemuliaan keberagamaan. Kesimpulan awal, poligami mudah terjadi pada budaya yang patriarkis, budaya yang kekuatan laki-laki dominan, perempuan lemah tidak berdaya bahkan untuk menjaga menopang hidupnya sendiri. Kalaupun perempuan lemah tapi ditopang oleh sistem sosial, oleh baitul mal, maka poligami berhenti. Tapi di mana perempuan lemah, laki-laki dominan, terjadi poligami. Dari ayat dan hadis kita yang bahas tadi, Islam tidak memerintahkan, tidak menghancurkan poligami. Justru Islam mengatur, membatasi empat, tidak boleh belasan orang lagi seperti di zaman dulu. Sebab Islam tahu span of control seorang laki-laki cuma empat. sekarang jangankan empat, satu pun ada yang nggak bisa ngurus istrinya. Dan pertimbangan ayat, pertimbangan yatim kalau mau poligami, sedangkan contoh Rasul janda terlunta. Ketika si janda sudah bisa ditangani baitul mal, beliau tidak poligami lagi. tapi apa yang terjadi dengan poligami yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW di zaman ini? yang karena perilakunya menjadi sasaran tembak orang-orang di luar Islam menjelek-jelekkan Rasulullah yang justru kita cintai banyak orang demi kepentingan poligaminya menafsir-nafsirkan ayat membuat interpretasi seenaknya untuk kepentingan dirinya sendiri dipelintir-pelintir ayat padahal bukan begitu maksud ayat bukan begitu maksud Nabi dalam prakteknya perkawinan itu seperti sebuah pendulum bandulan lonceng, goyang kiri kanan wajar, tanda dinamika. Tapi ketika pendulum kau ayun terlalu jauh ke satu sisi, dia akan punya energi kuat untuk mengayun balik ke sisi yang berikutnya. Dan dua-duanya halal, dua-duanya halal. Dalam Islam, perkawinan rumah tangga bisa bubar karena maunya suami. Itu namanya talak. Tapi juga perkawinan bisa bubar karena maunya istri. Itu namanya hulung. Atas dasar apa seorang laki-laki boleh mentarak istrinya? Atas dasar apapun. Bahkan dengan dasar bosan aja itu bisa. Bosan ah nih, barang tua gue mau ganti yang muda. Sah. Meskipun itu Allah murkai. Allah murka terhadap talak. Itu. <clears throat> Allah benci terhadap talak. Atas dasar apa seorang istri bisa membubarkan rumah tangganya? Seorang perempuan mengadu, "Ya Rasulullah, aku dikawinkan oleh ayahku dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Demi baktiku pada ayah, ku jalani perkawinan itu. Dan sekarang ayahku sudah wafat dan aku masih gagal mencintai suamiku. Maka sebenarnya sepanjang rumah tanggaku, aku tidak merasakan kebahagiaan." Apa suamimu kasar, brutal, akhlaknya jelek? Tidak ya Rasulullah, engkau tahu siapa dia. Akhlaknya, ibadahnya. Cuma memang aku nggak cinta, jadi aku nggak bisa menikmati kebahagiaan. Jawab Rasul, terserah. Kalau mau teruskan, teruskan. Kalau mau bubarkan, mahar yang dulu kau peroleh, kembalikan kepada dia. Dengan cara itu engkau menghulu, menebus kebebasan dirimu mahar sebidang kebun korma dikembalikan oleh wanita itu pada suaminya dan dia melepaskan diri. Sekarang saya nyaksikan ijab kabul mahar sebuah Quran dan seperangkap peralatan sholat. Allah mak murah banget, gampang ditebus balik loh. Makanya udah ngasih mahar murah, jangan belagu-lagu deh. Gaji masih rendah, pakai poligami segala, mahal lu murah, dipulangin selesai. Dan itu hak perempuan. Laki-laki boleh mentalak, perempuan boleh menghulu. Meskipun dua-duanya itu tidak Allah sukai. Itu. Kalau memang tidak disukai, kenapa tidak diharamkan saja perceraian? Tidak bisa. Sebagaimanapun hidup berumah tangga, tujuannya adalah kedamaian dan kebahagiaan. Bisa jadi memang sudah tidak bisa bahagia. Realistis, tidak seperti Katolik. Gak boleh cerai. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, janganlah manusia memisahkannya. Suaminya kasar, tukang mabuk, kerja mukulin istri. Istri minta cerai pun gak berani. Karena memang kalau dia diceraikan, dia jadi miskin, susah hidup. Akhirnya tersiksa terus. Nah, gak bisa, kan celaka. Nah, sehingga sekarang pun Katolik lebih realistis. Boleh cerai, tapi harus minta usulan kepada gereja di paroki, eh, eh, eh, pastor di paroki, paroki usil kardinal, kardinal ke Vatikan, paus. Pauslah yang bisa mengizinkan perceraian. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, jangan manusia memisahkannya. Kenapa paus mengizinkannya? Karena paus wakil Tuhan. Nah, Katolik aja sekarang mengizinkan perceraian. Jadi kalau Islam kenapa tidak mengharamkan perceraian? Karena memang tidak bisa diingkari. Ada orang nggak bisa bahagia lagi. Tapi juga sedapat mungkin jangan. Nah inilah koridornya. Di satu sisi Anda berhadapan dengan poligami yang halal tapi menyakitkan. Karena disakiti, kalau istrimu berani, istrimu cerdas, maka dia akan menggugat cerai. Itu. Karena itu, kalau memang sudah niat mau poligami, cari istri pertama yang cantik boleh, tapi jangan terlalu cerdas, jangan terlalu berani. Saya so, kalau dia cerdas dan berani, dia tahu haknya. Boleh saya menghulu, saya disakiti, apalagi maharnya cuma segitu. Nah, sah. Nah, kalau ada di antara Anda yang sekarang punya istri agak kurang cerdas, beruntunglah Anda. Tetapi bisa juga. Supaya pendulum diayun ke satu sisi, tidak berbalik ke sisi berikutnya, segera ganjel. Sebagaimana poligami terbentuk dalam kondisi patriarkis, perempuan lemah tidak berdaya, maka supaya poligamimu stabil, istrimu harus kau perlemah. Itu satu-satunya cara. Sebab kalau dia kuat, dia sadar haknya, dia bisa menggugat cerai. Jadi harus dilemahkan. Dibentuk budaya patriarkis. Dan pembentukan budaya patriarkis, pelemahan itu pun bisa dengan cara yang halus dan bernuansa keagamaan. Anda bisa gunakan dalil-dalil agama yang agak dipelintir sedikit. Ma, poligami kan diatur dalam ayat Quran. Kalau kita ingkari satu ayat, sama dengan kita mengingkari seluruh ayat. Kafir kita mah. Apalagi istrinya jarang ngaji, digituin oh dah. Poligami itu kan sunnah Rasul, mah. Apalagi mama kan istri Ustad, Mama kan istri uh, pengurus masjid Darul Ihsan. Masa sih nggak bisa ngasih contoh, ah, memberi keteladanan, ah, rela untuk menerima tegaknya syariat. Kalau bukan kita yang menegakkan syariat Islam, siapa lagi mah? Dulu kan waktu kita mau nikah, kita siap-siap untuk membangun keluarga mujahidin. Yang bermujahid, yang berjihad. Hmm. Apalagi kata Rasul mah, kalau istri ridho, maka semua pintu surga terbuka untuk dia. Dan dia bebas mau masuk dari pintu yang manapun lagi. Mama nggak usah sibuk-sibuk lagi menghadiri majelis taklim dan tahajud. Semua pintu surga udah terbuka. Itu. Nah, ini Apakah betul ayat begitu maksudnya? Apakah betul hadis-hadis maksudnya begitu? Bukan, kita pelintir aja untuk memperlemah. Itu. Ini cara halus. Apalagi kita orang Jawa mah yang namanya Jawa itu istri surga nunut neraka katut. Kalau suami ke surga, ya dia nunut ikut numpang. Kalau suami ke neraka ya dia katut ikut dengan terpaksa. Nah, itu cara halus. Kalau tidak bisa dengan cara halus, gunakan cara yang sedikit agak keras. Buat istrimu bergantung kepadamu secara keuangan. Maka tiap gajian jangan serahkan seluruh gajimu kepada istri. Jangan biarkan dia punya simpanan terlalu kuat dan mandiri. Kasih pertermin tiga bulan sekali. Kekurangan suruh ngutang dulu di warung. Itu berikan tekanan psikologis yang membuat dia tidak berdaya. Peluk dia di tempat tidur, bisikin, "Ma, mama dulu nikah umur berapa?" 34. Ah, udah telat dong ya. Ya bisa emang begitu jodohnya mau gimana lagi? Laki-laki mana sih yang mau menikahi perempuan 34? Ya eh, siapa lagi kalau bukan Akang? Oh, mau jadi janda lagi. Hah, kenapa Kang? Mama izinkan saya kawin lagi. Kalau enggak, Mama jadi janda. Dulu aja 34 baru dapat. Coba. Susah. Dan di Indonesia yang namanya janda itu dianggap stigma sosial, musuh masyarakat. Coba di komplek rumah kita itu. Kalau mau rapat RW, rapat RT, malam. Siang para istri telepon-teleponan. Hati-hati loh, suami kita mau rapat RW ntar malam, bahaya. Loh kenapa? Kan bendaharanya janda. Jadi janda tuh nggak enak. Jadi omongan, awas loh di kantor suami kita udah ada janda tuh. Pas satu bagian lagi dengan suami kita. dan hati-hati. Tuh, itu usilnya dan itu perempuan juga yang usil begitu. Akhirnya ketakutan sendiri. Itu mereka jadi ketakutan sendiri karena usilnya mereka. Ini ini saya lewati. Oh, tapi ini penting. Kadang-kadang yang dijadikan dalil surat An-Nisa ayat 34. Ar qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Sepotong. Padahal ayat masih ada sambungannya. Berdasarkan apa yang Allah karuniakan kepada si laki-laki melebihi para perempuan. Apa kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki? Fisiknya lebih kuat. Nyalinya lebih berani. Kadang lebih nekat, lebih agresif cenderung laki-laki lebih rasional, lebih berani, lebih berani malu, lebih nekat, lebih rasional, otomatis dia lebih kreatif. Nah, ada yang nggak setuju. Wow, buktinya sekarang banyak perempuan punya gelar doktor, PhD. Ya, gelar akademisnya. Rasionalitasnya belum tentu. Paling ukurnya begini aja. Yang namanya dandan, urusan menata rambut, dari dulu itu fitrahnya perempuan. Tapi kenapa semua penata rambut terkenal? domestik maupun internasional laki-laki. Urusan pakaian, mode, fashion itu fitrahnya perempuan. Tapi kenapa desainer kenal semua tingkat domestik maupun internasional laki-laki. Urusan make up itu fitrahnya perempuan. Tapi lihat yang menguasai bisnis make up, yang bikin bisnis kosmetik semua itu laki-laki. Karena dia lebih rasional, lebih nekat, lebih kreatif lebih berani berinisiatif. Nah, dengan kelebihan yang Allah berikan ini, dengan kelebihan potensi, maka si laki-laki dia berusaha dapat uang. Setelah dia dapat uang, dapat harta, lalu dia berbagi. Dia berbagi. Nah, atas dasar atas dasar produksinya dengan potensi yang lebih dia berproduksi dan setelah dapat kelebihan produksi dia berkontribusi, berbagi, maka laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Catatan, laki-laki pemimpin bagi perempuan bukan semata-mata karena gendernya laki-laki, tapi karena potensinya yang digunakan untuk produksi dan setelah dia dapat produksi, dia berkontribusi, dia berbagi. Hati-hati. Bukan karena kelelakiannya, dia otomatis jadi pemimpin. Lihat, suaminya tidak punya pekerjaan tetap, istrinya sarjana punya jabatan. Siapa yang memimpin di rumah tangga itu? Otomatis istrinya. Itu. Tapi catatan, bukan pertimbangannya materi semata. Saya kenal seorang istri yang punya perusahaan besar dan suaminya orang dari Tasikmalaya yang bukan dari keluarga kaya, tapi si istri tahu, aku pemilik perusahaan, aku direktur, perusahaan ini warisan dari orang tuaku. Suamiku betul orang desa, tetapi ilmu pengetahuannya, kesalehannya, kematangan pribadinya menyebabkan aku harus konsultasi. Untuk keputusan-keputusan perusahaan pun aku harus banyak konsultasi. Nah, jadi laki-laki itu jadi pemimpin lagi-lagi karena potensinya yang produktif dan kontribusinya. Dan ini tidak hanya diartikan harta. Bisa berupa pemikiran, bisa berupa kearifan, kedewasaan. Itu. Tapi kalau jadi laki-laki, cuma laki-laki doang. Nah, pinter enggak, soleh enggak, berani enggak, kaya ya enggak. Semuanya serba enggak, cuma modal kelelakiannya. Nah, itu namanya gigolo. <laughs> Itu. Jadi nggak akan bisa dia memimpin. Itu. Hati-hati, bukan karena gender, tapi karena potensi dan kontribusi. Juga orang sekarang banyak mendalikan poligami adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul, hati-hati. Sunnah dalam arti dasarnya adalah tradisi. Man sanna bisunnatin hasanatin, kata Nabi. Siapa yang mentradisikan sebuah tradisi baik, dia dapat pahala dari kebaikannya dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Waman sanna sunnatin saya. Dan siapa yang mentradisikan tradisi jelek, dia dapat dosa dari yang dia buat dan orang-orang yang mengikutinya. Sunnah itu tradisi. Nanti setelah Nabi wafat, di zaman tabi'in muncul problem. Ada beberapa ketentuan agama yang harus dilakukan berbarengan. Eh, nggak bisa dong. Maka para ulama membuat ranking prioritas. Dipilih-pilih-pilih, ditelaah-ditelaah, akhirnya muncullah teori al-ahkamul khomsah, teori hukum lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau ini ketentuannya kuat, orang harus melakukan. Kalau tidak dosa, kalau akan dapat pahala, ini wajib. Kalau ini ketentuannya anjuran, kalau dilakukan dapat pahala. Tidak, ya nggak apa-apa. Ini namanya sunnah. Nah, sejak saat itulah dikenal sunnah dalam arti kedua. Sunnah dalam arti status hukum anjuran. Nah, persoalannya kalau bilang sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul yang mana? Apakah setiap sunnah Rasul, tradisi Rasul, hukumnya sunnah bagi kita? Belum tentu. Ada sunnah Rasul makan dengan tangan kanan. Tradisi Rasul. Dan itu wajib bagi kita. Ada Rasul berhaji naik onta. Itu sunnah tradisi Rasul. Tapi kita berhaji tidak disunnahkan sama sekali untuk naik onta. Apa sunnah naik onta? Pantas banyak orang maksain diri di Arafah naik onta buat dipotret. Yang penting sunnah. Nabi melontar jamrah akabah dengan menunggangi ontaknya. Sunnah Rasul, tradisi. Sekarang ribuan orang melontar jamroh, kita pun datang naik onta, orang terinjak-injak. Itu sunnah Rasul yang haram buat kita. Jadi hati-hati ngomong sunnah, sunnah, sunnah yang mana? Sunnah yang mana kek? Sunnah tradisi juga nggak apa-apa. Pokoknya saya mau poligami sesuai sunnah tradisi Rasul. Boleh? Bagaimana poligami Rasul? Pertama, Beliau 26 tahun dulu monogami dengan istri pertama. Maka ente kalau mau poligami sesuai sunnah Rasul, tunggu perkawinan 26 tahun dulu. Kedua, setelah istri pertama wafat, kawin, istri kedua lah yang dimadu. Jangan memadu istri pertama. Karena dia sama-sama kita dari miskin dulu. Kontrak sekamar berdua. Makan telur asin di belah berdua. Sekarang kita kaya punya jabatan. Kita madu dia. Sakit dia. Jangan istri pertama yang dimadu. Tunggu dia mati. Kawin lagi. Istri kedua baru dimadu. Nah kita udah sukses kaya. Istri kedua menumpang di tengah jalan. Numpang sukses. Nggak terlalu sakit dimadu. Masalahnya yang pertama nggak mati-mati pak ya dipercepatlah sedikit. Iya, itu. Nah, yang ketiga, Nabi poligami dengan janda-janda tua yang sudah menopause. Nabi tidak dapat anak dari istri lain kecuali dari Khadijah. Istri-istri lain tidak memberikan anak karena sudah menopause semua. Betul Aisyah masih gadis tapi juga nggak bisa memberi anak. Nah, itu selebihnya itu nggak ada. Jadi kalau Anda mau ikut sunnah Rasul, ini syarat. Tunggu 26 tahun, jangan madu istri pertama. Nah, tapi yang boleh istri kedua, kalau perlu dipercepat sedikit yang pertama. Nah, yang kedua, cari nah, janda tua. Nah, terlunta. Hmm. Terakhir, terakhir. Kita semua punya anak perempuan kan? Begitu lahir anak perempuan, sibuk kita nyari nama yang indah-indah siang malam kita balik-balik buku nama, kita surfing di internet. Kita kasih nama Yanti, Wati, Rina. Wah, nama-nama cantik. Eh, begitu kawin, anak perempuan kita nggak dipanggil dengan lagi. Dia nggak dipanggil lagi dengan Yanti, Wati, Rina. Dia dipanggilnya Bu Wafiudin, Bu Selamat, Bu Adam. Hilang namanya yang cantik itu. Dia mengorbankan identitasnya. Saya juga kesel juga kalau mikirin, eh gue susah nyari nama buat dia. Motong kambing loh ngasih namanya. Nah. Dia korbankan identitasnya demi suami. Satu saat saya keluar kamar dua tengah malam, setengah dua, habis pipis. Eh kamar anak perempuan saya masih terang. Saya buka pintu. Dia masih di meja belajar. Kenapa kamu belum tidur? Udah larut malam. Dengan wajah kuyu dia mendongak. Habis PR-nya belum selesai pak. Mata merah berair menahan kantuk. Dia berjuang menyelesaikan PR. Saya kecup dahinya. Iyalah. Selamat ya. Hati-hati. Mudah-mudahan sukses. Dia anak perempuan kita belajar. Kuliah naik bus berhimpit-himpitan dengan laki-laki. Diangkut menghirup bau rokok nyusun skripsi, jungkir balik dia susah, akhirnya selesai jadi sarjana hukum, sarjana ekonomi. Begitu kawin, apa kata suaminya? Udah deh kamu di rumah aja, biar saya nyari nafkah. Dia korbankan cita-citanya, dia korbankan perjuangannya sekolah dan kuliah. Kita yang jadi bapaknya ngenes juga. Buat apa gue cariin biaya mahal-mahal lu kuliah sampai keluar kota. itu anak perempuan kita. Tapi dia rela demi siapa? Karir suami. Kita orang tuanya rela, biarlah. Kalau suaminya sukses, dia juga sukses. Soal kesarjanaannya yang tidak terpakai untuk profesi, nggak apa-apa. Biar ilmu kesarjanaannya dipakai untuk mengurus anaknya, mendidik anaknya. Daripada kesarjanaannya dipakai kerja, dimanfaatkan oleh para kapitalis, sementara anaknya diasuh oleh para pembantu pengorbanan anak perempuan kita. Eh begitu dia udah tua, peot, suaminya kawin lagi hanya dengan dalih daripada zina. Nah, sakit kita bapaknya juga. Nabi aja sakit perasaannya. Persoalannya kenapa mantu kita berani-beraninya memadu anak perempuan kita? Karena mantu kita juga tahu mertua gue juga bukan penolak poligami kok. Pendukung malah. Tapi kalau tuh tahu, mertua gue biar ustadz juga nggak sembarangan memahami poligami. Maka saya hormat, nggak berani dia memadu anak perempuan kita. Hei Itu semua kembali ke kita. Baik, terakhir catatan. Saya sampaikan materi ini bukan saya anti poligami. Apa sebab? Karena memang ada pengaturannya dalam Quran. Bagaimana kita mau mengingkarinya? Yang kedua, baik Quran maupun praktek Nabi, poligami terjadi pada keadaan darurat sosial. Dan keadaan darurat sosial masih mungkin terjadi lagi. Tahun 94, Bosnia Muslim diserbu oleh Kristen Serbia dan Kroasia. Perempuan, anak-anak dilarikan mengungsi. Laki-laki bertahan mempertahankan akidah. Dan mereka terbunuh dalam jumlah besar. Begitu pasukan PBB menguasai, pengungsi pulang. Ternyata janda dan anak yatim begitu banyak. Laki-laki terbunuh. Mufti, ketua majelis ulama Bosnia keluarkan fatwa. Wajib hukumnya untuk muslim Bosnia berpoligami. Situasi darurat sosial masih mungkin terjadi. Aceh, Dom, daerah operasi militer 10 tahun. Begitu selesai, banyak laki-laki Aceh yang mati, janda tersisa. Problem. Waktu saya ke sana, gimana nih Pak? Banyak janda-janda dari yang muda sampai yang tua. Rupanya Allah Maha Kuasa. Begitu datang tsunami, yang pada selamat kebanyakan laki-laki karena larinya lebih cepat, berenangnya lebih kuat. Selesai tsunami banyak duda. Nah, ada yang pas. Agak lumayan. Maka saya katakan ibu-ibu pun jangan anti poligami. Pertama bu, ibu anti poligami mengingkari ketentuan Quran itu kafir. Sebab memang itu ada. Yang kedua, darurat sosial masih bisa terjadi bahkan pada ibu-ibu. Hati-hati. Anda sewaktu-waktu bisa menjadi janda dalam usia muda. Kalau ada laki-laki lain melamar Anda untuk jadi istri kedua, ketiga, gimana? Terima. Kenapa kemarin anti? Karena belum ngalamin kan? Kata yang tua, untung gua ada tua, jadi janda biarin deh. Bu, ibu tua suatu waktu bisa punya anak gadis yang sudah umur 36 belum juga bersuami. Satu saat seorang laki-laki melamarnya untuk jadi istri ketiga. Ibu terima. Diprotes oleh adik-adik. Kenapa kau izinkan anakmu jadi tiga-tiga? Ya habis mau bagaimana lagi? Emang udah begitu kali jodohnya? Kok jadi menerima? Nah jadi situasi darurat sosial bisa terjadi pada laki-laki pada perempuan. Karena itu tidak ala alasan untuk anti poligami. Karena memang Quran mengaturnya. Tapi juga bukan berarti. Karena saya tidak anti poligami. Lalu kita berpoligami secara gegabah mengatasnamakan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Tetapi cara bertanggung jawabnya tidak seperti Rasul. Hati-hati. Kalau emang syahwat, syahwat aja. Gak usah bawa-bawa Rasul. Nah, jangan jelek-jelekin Nabi. Saat Nabi mengingatkan, siapa yang punya dua istri tapi tidak adil. Nanti di akhirat menghadap Allah dengan badan yang terputus-putus. Nah, resikonya sampai ke akhirat. kamu tidak akan mungkin bisa berbuat adil. Surat An-Nisa ayat 129. Meskipun kamu sangat ingin. Jadi berat. Hati-hati jangan gegabah. Ibu-ibu takut kalau kita nggak menolak poligami, nanti laki-laki kita pada poligami melulu dong. Tidak, survei membuktikan. Di Malaysia tidak ada undang-undang melarang poligami. Budaya masyarakat lebih bisa menerima poligami. Nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia orang poligami hukuman sosialnya lebih dahsyat. Yang laki dibilang dasar bandot tua, doyannya rumput muda. Nah, yang istri kedua dasar janda, mentang aja gatel ngerampasin suami orang tuh. Dan itu mulut-mulut perempuan juga yang begitu. Gitu. Kalau nggak percaya tanya Teh Rini, siapa yang ngirimin SMS gitu. Nah. nah di Malaysia tidak ada larangan-larangan itu. Tapi setelah disurvei dari 13.000 laki-laki, ternyata 90 persennya tetap memilih monogami. Kalaulah kata Muhammad Abduh, ulama Mesir dari Al-Azhar, poligami adalah sebuah perkawinan yang tidak wajar, hanya dalam situasi darurat, maka yang tidak normal itu 10 persen. Mungkin dia maaf hypersex, mungkin dia punya alasan ingin punya anak laki-laki atau alasan-alasan lain yang jelas 90% dalam keleluasan poligami tetap memilih tidak poligami. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tidak poligami?" Mereka balik bertanya, "Untuk apa?" Kalau hanya untuk kenikmatan-kenikmatan lahiriah, berapa lama kita alami? Setelah itu kita harus siapkan rumah bagi keluarga kedua. Setelah itu kita punya lagi tambahan mertua, punya serentetan adik dan kakak ipar yang kalau lebih amplopi. Nah. Kalau kita ngasih amplop sama ipar istri sini, nggak ngasih amplop sama ipar istri sini, yang terjadi ketidakadilan. Barangkali si istri menahan diri tidak protes, tapi kezaliman itu tetap ada kalkulasinya sampai akhirat. Nah. Oleh sebab itu kita tidak anti poligami, tapi juga tidak akan poligami secara gegabah. Hanya situasi darurat sosial dan jangan lagi memperparah keadaan. Begitu rame-rame soal poligami, saya diminta terbang ke Surabaya. Anggota DPRD Surabaya kumpul meminta penjelasan bagaimana sebenarnya poligami. Saya jelaskan. Persoalannya ada apa? Begini Pak, Jawa Timur ini paling berat. Berat kasus poligami berat. Maaf, terutama etnis Madura. Maaf kalau ada orang Madura. Nah, ini eh, realitas. Rupanya di sana kiai, kekiaian bukan soal kesolihan beragama, tapi sebuah terah. Kalau bapak kiai, anak boleh buka pesantren jadi kiai. Biar anda doktor lulusan Saudi, ahli bahasa Arab, ahli Quran. Kalau anda bukan anak kiai, anda tidak bisa buka pesantren di sana. Kecuali Anda jadi mantu kiai. Nah, jadi kekiai itu sebuah terah. Nah repotnya budaya orang di sana pun bangga kalau anak perempuannya diperistri oleh kiai. Sebab otomatis cucunya bekal punya jalur kekiaian. Bahwa kalau setelah punya anak tua dicerai, nggak jadi masalah. Tetap dia sudah jadi nenek atau kakek dari seorang kiai. Nah, maka tidak tidak sedikit kiai-kiai yang istrinya banyak. Saya punya kawan kiai orang Madura, 36 tahun, istrinya 9. kota 4 tetap dia jaga. Nah, jadi tetap 4. Nah, 9 itu yang udah dia cerai-ceraikan. Itu. Nah, repotnya janda dan anak yang udah cerai ini ini nggak ditopang secara ekonomi. Malam takbiran antri di masjid minta bagian zakat fitrah buat anak yatim. Lo bapaknya kemana? Tapi pikir mati, dicerai. Saya tanya sama kiai itu teman, kenapa kamu pada kawin banyak-banyak? Kita kalau bisa punya anak 40, satu diantaranya bakal jadi wali. Nah satu wali 39 preman susah juga yang satu ngadepin saya bilang Pak Kiai. Itu repot. Nah, jadi karena itu kemudian orang kawin cerai, kawin cerai, jual tanah, pergi haji, kawin. Habis duit, ceraikan. Terserah anak yatimnya. Yang kayak begini nih, yang kemudian mencoreng umat Islam, mempermalukan Nabi, yang merusak tatanan hidup sosial, yang justru membuat para anak yatim menjadi sengsara. Itu yang Nabi tidak kehendaki. Jadi hati-hati dalam poligami. Di Telkom ini, kalaupun ada poligami, lihat juga lah gaji. Ya. Nah, sebab di negara lain, ah, Tunisia itu lebih ketat. Turki, Pakistan, Pakistan Republik Islam ketat tentang poligami. Di Syria, hakim boleh membatalkan poligami bila ketahuan seorang laki-laki nggak -laki mampu membiayai dua keluarga. Barangkali kalau di Telkom sini ya kepala divisi ke atas sajalah yang boleh. Kira-kira itu. Ada kepala divisi? Nggak ada. Ya, syukur nggak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya rahimin. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.